Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Radhiyallahu ankum wa jazataka syufun lahu ay lil husli fi khalwatin aw bi hadrati man yajuzu nadaruhu ilai ila auratihi ka zaujatin wa amatin wa satru afdalu wa haruma in kana thamma man yahrumu nadaruhu ilaiha kama haruma fi khalwatin bila hajah wa halla fiha li adna waradin kama ya'ti وثانيها أي ثاني شروط الصلاة طهارة بدن ومنه داخل الفم والأنف والعينين وملبوس وغيره من كل محمول له وإن لم يتحرك بحركته ومكان يصلي فيه أن نجس غير معفو عنه فلا تصح الصلاة معه ولو ناسيا أو جاهلا بوجوده أو بكونه مبتلا لقول تعالى وثيابك فطهر ولخبر شيخين wala yaduru muhadatun najisin li badanihi lakin tukrahu ma'a muhadatihi kastikbali najasin au mutanajisin wasaqfu kadzalik in qaruba minhu bihaitsu yu'addu muhadiyan lahu urfan Bismillahirrahmanirrahim. wa ta'lim ta'lim al fada wal istifada wal nafa wal fab li sayyidina Muhammad sallallahu Wa jaza takashufun lahu. Masih dalam pembahasan mandi Wajaza takasyufun lahu dan boleh takasyufun ay adamu satri auratihi yaitu tidak menutup auratnya. Maksudnya boleh membuka auratnya, membuka diri lahu ailil wusli bagi orang yang mandi fi khalwatin di waktu sendiri di dalam tempat yang tidak ada orang yang haram untuk melihatnya atau di tempat yang di situ orang tidak haram melihatnya. Fi khalwatin au bi hadrati di tempat yang sendiri tidak ada orang au bi hadrati atau di hadapan man yajuzu nadharuhu orang yang boleh melihatnya ila auratihi kepada auratnya itu orang yang mandi Kazaujatin seperti istri Wa amatin dan budak perempuan Wasatru afdal akan tetapi apa? Menutup diri itu lebih afdal Walaupun kepada istrinya Walaupun kepada budak perempuannya Di sini maksudnya Kapan diperbolehkan membuka aurat Kapan tidak diperbolehkan Diharamkan membuka aurat Diperbolehkan membuka aurat ketika mandi, ketika dia dalam keadaan sendiri. Boleh dia membuka auratnya. Kenapa? Karena perlu untuk membuka auratnya untuk mandi. Atau boleh juga membuka auratnya di hadapan orang yang boleh melihatnya. Ketika mandi ada orang yang boleh melihat auratnya. Maksudnya sini aurat sini aten Yang maksud sini aurat sawaten. Yaitu apa? Kedua kemaluannya. Boleh, siapa seperti siapa yang boleh melihat sawaten auratnya dia yaitu kazaujatin seperti istri, wa amatin dan budak perempuan. Boleh dia membuka. Cuman di situ dikatakan wasatur afdal, menutup diri itu lebih afdal walaupun kepada istrinya, walaupun kepada budak perempuannya. Dan kalau bisa mandinya pun ketika dia dalam keadaan sendiri lebih afdal bagi dia menutup diri. Malah di situ kasih cara. Wasatur afdal menutup diri itu walaupun dalam keadaan sendiri itu balik semuanya wasatru itu kepada bafi khalwatin au hadrati man yajuzu nadharuhu. Dua-duanya. Jadi menutup diri itu walaupun dalam keadaan sendiri itu lebih afdal. Walaupun mandi. Walaupun mandi ya jadi pakai sarung ya dia mandi dengan menutup auratnya walaupun dalam keadaan sendiri. Malah kalau dikasih cara kalau saya masuk air mau nyelam, kalau di Hadramut itu ada namanya jabiah. Kolam. Jadi kalau kita kan kolamnya di atas, nah seperti ini di belakang ini. Itu dulunya jabiah itu. Jadi masuk orangnya. Kalau kita kan tidak menggayung air di bak mandi kan itu. Kalau di, di Hadramut itu jabiah, kita masuk kolam kecil seperti itu. Kita masuk. Sunnah menutup diri. Ya apa caranya kalau mau seandainya harus membukanya? Ya kalau sudah air menutup auratnya semuanya, baru dibuka sarungnya. Itu menutup diri. Wasatru afdal. Menutup diri itu lebih afdal. Walaupun di hadapan orang yang boleh melihatnya. Karena ada hadis Nabi SAW berkata kepada Bahz bin Hakim, "Ihfat aurataka min zaujatik au ma malakat yaminuk." jagalah aurat kamu dari istri kamu atau budak kamu. Kala arai in kana ahaduna khalian? Gimana menurut kamu ya Rasulullah kalau kita dalam keadaan sendiri? Apakah juga menutup auratnya? Kalau di hadapan istri kata Rasulullah, tutup jaga aurat kamu walaupun kepada istri kamu, walaupun kepada budak perempuan kamu. Kalau kita dalam keadaan sendiri ya Rasulullah, Gala Allahu ahagu ayyustahya minhu minan nas. Allah itu lebih berhak untuk kita merasa malu dari manusia. Kalau kita merasa malu dari manusia, lebih-lebih kita harus merasa malu dari Allah. Fa'in gila kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala la yahjubu la yuhjabu an Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa ditutupi dari segala sesuatunya. Loh kamu pakai baju, tidak pakai baju kan sama di hadapan Allah. Loh kenapa kok harus menutup auratnya ketika dalam keadaan sendiri? Situ dikatakan Ujiba dijawab bi an yura muta'adiban baina yaday khalikih wa razikih supaya terlihat muta'adiban, dia itu orang yang beradab orang yang punya tata kerama baina yaday khalikih wa razikih di hadapan Tuhannya dan di hadapan orang yang membeli rizki dari dia. Walaupun ya Allah melihat segala sesuatunya, cuman kalau kita terlihat menutup aurat itu lebih disenangi. Udah sampai kalau sholat, sholat itu menutup aurat kan wajibnya baina surah warubatain antara kalau lagi menutup antara pusar dan lutut. Kalau kita sholat pakai seperti itu sah apa enggak? Sah. Cuman kurang adab. Kurang adab. Kalau kita bertemu manusia, kita pakai baju yang lengkap. Kenapa kok kita menghadap kepada Allah tanpa memakai baju yang lengkap? Sama. Itu adalah adaban sebagai adab. Kemudian dianjurkan katanya, dianjurkan ketika kita membuka aurat, bukan hanya di kamar mandi ya, bukan hanya ketika kita mandi, dimanapun ketika kita membuka aurat makhluk itu bukan manusia saja, kan ada jin. Wah, jin bisa kelihatan ini. Ya apa menutup diri dari jin? Menutup diri dari jin apa ada? Ada doanya Nabi mengajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita membuka aurat, kita ucapkan itu li'anna dzalika sat li'anna dzalika satru an ayunil jin. Itu adalah bisa menutup daripada mata-matanya jin. tidak kelihatan. Kita mengucapkan membaca apa? Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Kita baca itu akan menutup daripada jin. Terus dianjurkan juga ketika kita mandi di satu tempat yang tidak ada tutupannya, terbuka. Dianjurkan kita menggarisi, membuat batasan, membuat batasan di sekeliling kita dengan uh, apa ini garisan Kemudian membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim melingkari yang mencukupi dari badan badan kita ketika mandi. Dianjurkan seperti itu. Kemudian situ ada faedah juga di ana itu dianjurkan untuk tidak mandi di pertengahan siang waktu luhur. Waktu luhur dianjurkan kita tidak mandi di waktu itu. Kenapa? Dalam kitab lain mengatakan wala allahu kemungkinannya dilarang itu litahayyujidam indadalika karena bergejolaknya darah ketika waktu siang hari ketika kita mandi itu. Farubbama mungkin akan ada ila maradin akan menjadikan kita sakit minal amrad daripada penyakit-penyakit alati -penyakit yang mana Yusabibuha menyebabkan itu penyakit-penyakit dam, darah tinggi. Jadi penyebab di antara penyebab darah tinggi itu mandi di setengah hari. Siang hari kita mandi itu akan menyebabkan apa ini darah tinggi. Karena itu dianjurkan untuk tidak mandi di tengah hari. Wala indal atamah dianjurkan untuk tidak mandi Indal atamah. Atamah itu nama lain daripada isya. Cuman kita dilarang nanti ada pembahasan salat Allah yusammiyal maghrib isya'an walal isya'u atamatan. Tidak menamai maghrib itu isya dan tidak menamai daripada isya atamah. Karena ada larangan dari Nabi. Ada larangan dari Nabi. Nah, itu karena bahasa Arab. Bahasa orang pedalaman di Arab sana kalau mengatakan maghrib isya, kalau mengatakan isya atama Nanti ada pembahasan salat. Ah, itu kita dianjurkan tidak mandi di waktu atama Di kitab lain disebutkan wahya sulusul lail al-awwal, itu sepertiga malam pertama. dimulai sepertiga malam pertama kalau kita bagi malam itu tiga, tiga kali. Sepertiga malam pertama kita tidak dianjurkan untuk mandi di saat itu yaitu ba'da ghaibubati syafaq setelah tenggelamnya syafaq ya waktu isya sampai sepertiga malam li'annahu kenapa li'annahu waqta intisyari syayatin karena di situ waktu menyebarnya setan-setan setan keluar dari tempat-tempatnya ya waktu itu karena itu jangan masuk kamar mandi karena kamar mandi atau tempatnya mandi tempat khalwa itu tempatnya setan dan perlu diketahui katanya wa aktsarul amrod. Banyaknya penyakit-penyakit alium yang terjadi sekarang itu. Kan banyak penyakit aneh-aneh. Kenapa? Bisa babi adamil mubala bima fis sunnah. Karena tidak memperhatikan sunnah. Rasulullah atau Allah yang mewajibkan atau mensunnahkan sesuatu itu pasti ada faedahnya untuk diri kita. Karena itu karena kita kurang perhatian dengan sunnah akhirnya terjadi penyakit-penyakit aneh sekarang itu. Itu diantaranya karena kurang memperhatikan sunnah. Kadang-kadang masalah sepele cuman faedahnya besar dalam sunnah Nabi itu. Karena itu ya, kalau ada sunnah ya ini lakukan, dikerjakan. Kemudian waharuma tadi berarti diperbolehkan membuka diri kalau dia dalam keadaan sendiri atau di hadapan orang yang boleh melihatnya seperti istri atau budak perempuan. Wa haruma in kana thamma man yahrumu nadharuhu ilaiha dan haram membuka auratnya tidak menutup auratnya in kana thamma jika ada di sana man yahrumu nadharuhu ilaiha di sana ada orang yang haram melihatnya ilaiha ila aurah ada perempuan ajnabi, ada lelaki lelaki yang lainnya. Apa boleh melihat aurat kita? Enggak boleh. Kita membuka aurat di hadapan mereka, enggak boleh. Haram hukumnya, berdosa hukumnya ketika membuka auratnya. Hukumnya haram. Waharuma haruma itakasyuf ya. Haruma itakasyuf haram membuka diri Inka kana jika ada di sana di sana maksudnya apa di tempat kita mandi, aifi fi mahal ghusli, man yahrumu nadharuhu, orang yang haram melihatnya ilaiha ila auratihi. Lah kalau seandainya kita menyuruh mereka untuk menutup matanya, ada orang di situ ketika kita mandi, ada orang di sekelilingnya. Kita perintahkan mereka untuk menutup mata, eh tutup mata kamu, atau mereka menutup matanya. Apa boleh kita membuka diri? Tetap gak boleh. Tetap kita tidak diperbolehkan untuk membuka mata kita. Tidak boleh kita membuka aurat kita. Kama haruma fi khalwat fil khalwati bila hajatin. Sebagaimana haram juga membuka aurat fil khalwati di dalam keadaan sendiri bila hajatin dengan tanpa ada keperluan. Jadi kita tidak ada tidak ada keperluannya di dalam kamarkah atau di tempat sendirikah dimanapun kalau tidak ada hajah haram membuka aurat hukumnya membuka aurat itu hukumnya apa haram kalau tidak ada hajanya cuma nanti diperbolehkan liatna hajah diperbolehkan membuka auratnya liatna hajah paling sedikitnya keperluan walaupun itu urusan remeh kalau perlu butuh untuk membuka aurat apa apa kalau tidak ada perlunya sama sekali tidak ada hajanya sama sekali haram membuka aurat Kama haruma sebagaimana haram membuka walaupun dalam keadaan sendiri bila hajatin dengan tanpa keperluan. Keperluan itu seperti apa? Mandi. Mendinginkan badan, mandi untuk mendinginkan badan atau untuk menjaga baju dari daripada najis kadang-kadang diangkat sampai membuka auratnya. Ya, kalau takut najis. Cuman kadang-kadang kalau kita lihat di tempat ya ketika hujan atau apa itu atau ketika masuk tempatnya wudhu Kadang-kadang kita dapatkan orang sudah di tengah masjid terus dibuka aurati, ati wudu. Oh, padahal najis, takut basah. Nah, ini buka aurat karena takut basah tidak ada. Kalau membuka apa membuka aurat terbuka auratnya karena takut najis itu masih ada adna haja. Kadang-kadang kalau kita lihat tengah di tengah masjid ya harus dibuka auratnya apa wudu. Dicincing sarungnya sampai kelihatan auratnya. Atau kadang-kadang kalau ada hujan, kalau ada hujan takut nyipet padahal tidak najis. Nanti ada pembahasan tinu syawari. Ini katakan tinu syawari, kalau memang yakin najisnya itu pun dimaafkan. Kalau tidak yakin najisnya, suci, tidak najis. Itu kadang-kadang diangkat sampai terbuka auratnya, kelihatan mulai rumahnya sampai masjid, orang-orang yang lewat di hadapan dia. Nah, ini hukumnya haram. Nah, Kama haruma fil khalwati bila hajatin Wahalla dan halal Fiha Di dalam membuka auratnya fil, Wahalla fiha dan halal Fiha ay fil khalwah Di waktu sendiri Li'adna qaradin Karena adna paling sedikitnya qaradin tujuan Au li'agal li hajatin Karena sedikitnya hajah keperluan Kama yati sebagaimana akan dijelaskan lagi. Sebagaimana akan dijelaskan lagi pembahasan ini insyaallah taala. Baik. Selesai untuk pembahasan mandi kembali kepada pembahasan syurutus sholat. Kembali kepada pembahasan syurutus sholat. Wasaniha. Dan yang kedua aithani syurutis sholat. Kedua daripada syarat-syaratnya sholat. itu apa? Taharatu badanin. Sucinya badan. Wa min hudakhil fam. Dan diantara badan itu dakhilul fam dalamnya mulut wal anf dalamnya hidung wal ainen dan dalamnya dua mata bagian mata mata bagian dalam hidung bagian dalam mulut bagian dalam termasuk badan dan harus suci wa malbusin dan pakaiannya wa ghairihi dan selain itu pakaian min kulli mahmulin lahu dari setiap yang dibawa lahu untuk orang yang salat Wa in lam yataharrak biharakatihi walaupun tidak bergerak dengan gerakan dia. Wa makanin dan taharatu makanin sucinya tempat yusalli fihi yang dia salat di dalam itu tempat. Suci dari apa? Dari sucinya badan, sucinya pakaian. Yusalli fihi yang dipakai maksudnya. Ya. Yusalli fihi ma yusalli alaihi. Makan, makan. Makan tempat. Makan oh yusalli fihi. Makanin yusalli fihi tempat yang dia salat di dalamnya. Sucinya badan, sucinya pakaian, sucinya tempat itu an-najisin daripada najis, suci daripada najis, khairi ma'fuin anhu yang tidak dimaafkan dari itu najis. Berarti syarat yang kedua daripada syurutus sholat, syarat-syaratnya sholat yaitu sucinya badan, sucinya anggota badan yaitu badan musalli, badannya orang yang sholat termasuk dari badan yaitu apa? Hidung, mulut, dalamnya mata, berarti itu harus suci daripada najis juga. Kalau seandainya mulutnya setelah berdarah, kemudian belum dikumuri, belum disucikan, dia sholat, tidak sah sholatnya. Kenapa mulutnya masih najis? Hidungnya setelah mimisen keluar darah dari hidung, sebelum disucikan dia sholat tidak sah atau kalau masih ada darahnya nggak sah. Kenapa? Karena hidungnya <clears throat> ada najisnya. Mata seandainya ada najisnya wajib disucikan. Kalau belum disucikan dia sholat tidak sah. Lain dengan pembahasan mandi. Ketika mandi tidak wajib menyampaikan air ke dalam mulut, tidak wajib menyampaikan air ke dalam hidung, tidak wajib menyampaikan air ke dalam mata. Cuman untuk najis karena lighol din najasah linajasah fihi karena beratnya urusan najis karena itu diperintahkan untuk membersihkan walaupun itu dalam mulut walaupun di dalam hidung dan walaupun di dalam mata dan juga ada yang tersisa walaupun di dalam telinga walaupun di dalam telinga kalau ada najisnya wajib dibersihkan kemudian di situ dikatakan wa taharatu badanin sucinya badan wa malbusin dan pakaian pakaian yaitu yang terpakai mayulakihil badan yang yang dipakai orang yang sholat wongkairihi ya pakaiannya bukan berarti baju dok ya semuanya yang dipakai mulai baju sarungnya atau celananya bagian dalam bagian luar kopiahnya semua yang dipakai wongkairihi dan yang selain yang dipakai dari apa min kulli mahmulin lahu itu min tabyin wongkairihi bayan li Wa itu selain daripada malbus itu apa? Min kulli mahmulin dari setiap yang dibawa lahu untuk orang yang salat. Apapun yang dibawa, seandainya bawa tisu atau bawa sapu tangan di tangannya harus suci juga walaupun bukan pakaian. Walaupun tidak dipakai, apapun yang menempel orang yang salat yang dibawa orang salat itu juga harus suci. Wa in lam yataharrak biharokati Walaupun tidak bergerak dengan gerakan orang yang sholat Seandainya ridaknya dia panjang ujung yang ujung sendiri yang di bawah yang tidak menempel kepada dia ada najisnya enggak sah. Kenapa? Mahmulin lahu, terbawa. Itu tidak dibawa oleh orang yang sholat Walaupun tidak bergerak dengan gerakan dia. Dia rukuk, tidak sujud, tak bergerak ujung yang yang lain. Tetap tidak diperbolehkan. Lain pembahasan untuk sujud. Suruh <clears throat> tuh sujud disyaratkan sujud ya ter, uh, di, tidak di, ber, tidak diperbolehkan sujud di se, di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakan orang yang sholat. Dia sujud di atas ridaknya masalah. Ridaknya bergerak dengan gerakan dia tidak sah. Kalau tidak bergerak dengan gerakan dia sah sujud di atasnya. Kalau ini walaupun tidak bergerak dengan gerakan orang yang sholat tetap tidak diperbolehkan ada najisnya. Kalau mahmulin lahu, kalau terbawa lain halnya kalau diinjak. Itu kalau mahmul, terbawa. Makanya nanti di situ sebetulnya ada pembahasan masalah kalau dia membawa me, apa ini menggenggam satu tali, ujung tali yang lain najis atau ujung tali yang lain nyambung dengan najis di atasnya najis. Itu tidak diperbolehkan, tetap dikatakan tidak sah sholatnya Kenapa? Dianggap dia membawa najis. Itu kalau di bawah atau di atas pundaknya. Kalau di bawah kakinya dia, yang penting sekitar dia sholat tidak ada najisnya sah. Oh kita sholat di atas sajadah, di bawah sajadahnya ada najisnya Atau di ujung sajadahnya ada najisnya Kita injak, bukan kita bawa, sah sholatnya Atau kita sholat di atas kasur seandainya Kaki-kakinya kasur, itu ada najisnya, apa sah salatnya? Sah. Kenapa? Bukan mahmul, bukan dibawa karena di bawahnya dia. Karena itu tetap dikatakan sah. Wa makanin dan suci daripada tempat yang dia salat di dalam itu tempat. Harus suci. Yang dikatakan tempat itu yang tempat cukup untuk menempel yang menempel dengan apa? anggota-anggota sujudnya dan kakinya. Kalau seandainya dia sujud cuman dadanya kan tidak menempel ke bumi. Di di bawah di bawah dadanya itu ada najis. Ya apa hukumnya? Sah. Karena dianggap badan tempat itu yang menempel dengan anggota badannya dia. Cuma nanti ada pembahasan dimakruhkan dan najasa. Sejajarnya dengan najis ketika dia salat hukumnya makruh nanti ada di situ. Wa makanin dan tempat yang dia salat di dalamnya kecuali diperkecualikan nanti kalau seandainya sulit untuk menghindarinya, kadang-kadang dimaafkan. Itu apa seperti kotoran burung. Itu kadang-kadang dimaafkan di satu tempat yang tidak bisa dihindari. Itu cuma dengan tiga syarat. Hendaknya dia tidak ber, eh, tidak sengaja untuk berdiri di atasnya, kemudian tidak basah, kemudian sulit untuk menghindarinya. Nah, ini dimaafkan. Semuanya itu dikatakan suci daripada apa? Taharatu badanin wa malbusin wa makanin an najisin daripada najis. Najis apa? Najis ghair ma'fu anhu, najis yang tidak dimaafkan darinya. Jadi nanti ada pembahasan najis ma'fuat itu dibagi empat atau dibagi tiga. Jadi najis dibagi empat, kalau ma'fuatnya dibagi tiga. Najisnya dibagi empat. Ada kadang-kadang najis yang tidak dimaafkan baik di air dan di baju. Tidak dimaafkan di air dan tidak dimaafkan di baju. Itu apa? Kotoran, kencing. Itu tidak dimaafkan di air dan juga tidak dimaafkan di baju. Ada kadang-kadang najis itu dimaafkan cuman di air. Yaitu najis yang eh, bangkai yang tidak mengalir darahnya. Maitah lada malahasail bangkai yang tidak mengalir darahnya itu dimaafkan di air. Ini sudah kita bahas dulu. Kemudian ada najis yang dimaafkan cuma di baju. Yaitu darah sedikit atau darah banyak dalam pembahasan mas masalah darah nanti. Ini dimaafkan di baju. Di air tidak dimaafkan darah walaupun sedikit. Kenapa? Walgah. Ya. Wal? Walgah kadarik. Walgah ya. Walqiyah. Nanah juga. Nanti ada pembahasannya itu ma'fuat fil apa dalam pembahasan uh, surutus shalah yang apa uh, yang akan dibahas nantinya. Berarti di situ dimaafkan apa di baju, di air nggak dimaafkan itu darah. Kemudian kadang-kadang dimaafkan di air, dimaafkan di baju. Yaitu seperti apa? Mait uh, najis, najis allati la yudriku Yaitu najis yang tidak terlihat mata. Yakin seperti seandainya lalat menghinggap kepada kotoran, kemudian kotoran itu menghibat menghinggap kepada orang yang sholat. Lalat itu menghinggap. Lah ya, menghinggap. Lalatnya bukan kotorannya menghinggap. Iya. <laughs> Ya, seandainya lalat menghinggap kepada kotoran, kemudian lalatnya tadi itu ya betul, bukan kotorannya. Lalatnya menghinggap kepada baju atau kepada air. Apa kita melihat itu najisnya? Tidak terlihat dengan mata. Oh, kalau pakai alat kaca pembesar kelihatan loh mata mata kita yang mau tadil mata kita ini kita tidak melihat najisnya cuman kita yakin di kaki-kaki lalat itu membawa najis karena dia menghinggap kepada kotoran karena itu najis yang tidak terlihat mata itu dimaafkan di air dan juga dimaafkan di baju Kemudian falatasihu salatu ma'ahu maka tidak sah salat ma'ahu bersama najis yang telah disebutkan baik di badan, di baju atau di tempat walau nasian au jahilan, walaupun dia dalam keadaan lupa dan tidak mengetahui keharamannya. Walau nasian walaupun dia lupa atau tidak mengetahuinya. Hah? Oh ya. Walau nasian au jahilan biwujudhi ya, kari. Walaupun dia lupa au jahilan atau tidak mengetahui biwujudihi dengan adanya apa? Najis. Dia sholat setelah sholat atau tengah-tengah sholat mengetahui ada najisnya. Dia lupa ketika awal sholat tidak tahu kalau ada najis. Setelah sholat ketahuan adanya najis. Atau dia tidak mengetahui keharamannya setelah itu dikasih tahu bahwa itu haram, tidak sah sholatnya. Ya apa hukumnya? walaupun seperti itu tetap dikatakan tidak sah salatnya. Au bikaunihi mubtilan atau dia tidak mengetahui adanya itu najis membatalkan salat. Cuman tahu keharamannya. Ini pembahas apa? Maksudnya lam eh, dia tidak mengetahui apa? Kaunihi mubtilan adanya itu najis membatalkan. Cuman tahu keharamannya. Anak tahu kalau najis itu haram, cuma tidak tahu kalau membatalkan sholat. Tetap dikatakan batal. Kenapa? lo kamu sudah tahu haram kenapa kamu kerjakan? Sudah tahu kamu sudah tahu haram syariat melarangnya kenapa kamu kerjakan? Walaupun tidak tahu itu membatalkan sholat. Ligauli ta'ala karena firman Allah Subhanahu wa taala ini syarat kenapa? Karena firman Allah Subhanahu wa taala wasiyabaka kafatahir dan baju-baju kamu fatahir maka sucikan. Wali khabar syekhain dan karena khabar hadis yang diriwayatkan oleh syekhain <clears throat> Bukhari dan Imam Muslim yaitu apa? Hadisnya di sarahnya itu ada idza akbaratil haidatu fada'is salah wa idza adbarat fa idza adbarat faghsili dam wa salli. Idza akbaltil haid ya. Akbalat. Akbalat. Idza akbaratil haid jika datang haid fada'is salah maka tinggalkan salat. Wa idza adbarat kalau sudah selesai Faksili maka basuhlah angki dari kamu adam darah wasoli dan sholatlah. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa darah itu mencegah kesalahan sholat. Nah, mencegah kesalahan sholat diperintahkan untuk meng, apa, menjauhi dari badan najis. Karena itu menunjukkan bahwa najis adalah adalah meng, apa, menghalangi dari kesalahan sholat. Juga ada hadis yang lain tanazzahu minal bol fa inna amata adabil qabri minhu. Ya, hati-hati daripada kencing karena banyaknya azab kubur itu umumnya daripada azab kubur itu karena kencing. Nah, berarti itu menunjukkan bahwa kencing itu menyebabkan sholatnya nggak sah. Berarti najis kan? Najis berarti adalah syarat e, suci daripada najis adalah syarat daripada sholat. Dan ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwa najis itu adalah termasuk menghindarinya termasuk surutus sholat. Kemudian wala yadurru muhadzatu najisin li badanin lakin tukrahu ma'a muhadzatihi kastiqbali najisin au mutanajjisin. Wala dan tidak bahaya muhadzatu najisin maksudnya tidak bahaya tetap dianggap sah salatnya muhadzatu najisin sejajarnya najis sejajarnya dia dengan najis li badani untuk badannya. Maksudnya dia sejajar najisnya dengan badannya. Tetap dianggap sah salatnya. Lakin akan tetapi tukrohu ma'amuhadati dimakruhkan bersama sejajarnya dia dengan najis. Seperti seandainya dia sholat di hadapannya dia ada najis ketika sujud tak kena anggota badannya, cuman di tengah-tengahnya dia atau di hadapan dia atau samping kanan, samping kiri, minjati sit katanya. Ya, atas bawahnya kalau memang muhada sejajar dengan najis, hukumnya sah, cuman makruh sholatnya. Sebagaimana bali ini contoh daripada muhada. bali najisin seperti menghadap kepada najis. Sholat menghadap kepada najis, au najis atau sesuatu yang kena najis. Hukumnya apa? Hukumnya sah, sholatnya layadur, cuman tukroh, dimakruhkan sholatnya. Wasak kadalik, atap juga sama. Kalau kita berdiri Kemudian di atas atap kita ada najisnya, tetap dikatakan itu muhadha bin najasa, sejajar dengan najis. Hukumnya apa? Sah salatnya cuman makruh. Cuman dikatakan sejajar itu apa? In goruba kalau atap dikatakan sejajar in goruba minhu jika dekat dari dia bihaisu dengan sekiranya yu'addu muhadiyan lahu urfan dianggap dia sejajar dengan itu atap urfan secara umum. Kalau memang pendek atapnya, kalau pen, eh, atapnya tinggi, ya tidak sejajar namanya. Orfan secara umum dia dianggap sejajar atau tidak? Eh, maksudnya dia kalau sejajar dengan najis sit dari arah enam, depannya, belakangnya, kanan, kiri, atas, bawah, atas, bawah. Kalau memang dia sejajar ketika salat dengan najis, maka hukumnya makruh, tetap dianggap salatnya sah. Oke. ada yang mau ditanyakan? Pertanyaan tentang mahmulillah. Ini umpama kita sholat diduduki walat yang belum khitan atau dipegang baju kita oleh walat yang belum khitan. Pertanyaannya, apakah itu termasuk najis yang mahmulillah? Kalau memang termasuk, Apakah ada kaul dari mata lain yang memperbolehkan itu? Ya. Sudah pembahasan itu ada pembahasan mustajmir. Lau hamala mustajmiran tabtul batalat salat batalatis salat. Ya. Kalau seandainya ada orang membawa orang yang istinja dengan hajar, dengan batu. Ada orang istinja dengan batu. Itu istinja belhajar itu kan menghilangkan N, cuman tidak menghilangkan asar. Najisnya masih ada. Najisnya masih ada. Kalau dia sholat tetap sah. Kalau dia yang istinja bil hajar, sholatnya sah. Cuman kalau dia megang orang yang sholat atau dibawa oleh orang yang sholat atau contohnya juga anak kecil yang pakai pempes itu biasanya. Anak kecil pakai pempes dan di pempesnya ada kotorannya ada full masalah. Ya. Digelandoti dia sholat. Ya apa hukumnya? Batal sholatnya. Kenapa? Mahmul. Orang yang, orang yang belum sunat juga sama. Kalau memang ada najisnya, kalau dia memegang orang yang sholat, atau dia yang memegangnya. Orang yang sholat memegang dia. Itu tetap dikatakan mahmul. Apakah ada pendapat? Allahu alam. Allahu alam. Apakah ada pendapat yang memperbolehkannya? Allahu alam. kulu kulu semuanya kalau intayakuna. Ya. Amma itu semuanya itu ya? Masa, semuanya itu. Masa ada pembahasan masalah ini. Kalau gulfah itu Hatta pempes ya intayakuna. Nggak ada nggak pendapat sekarang yang apa yang ghair makhtun tadi itu tidak pak syafi'iyah ya tidak tidak membatalkan itu ما هو خلاف بين ابن حجر والر- والرملي هذا هو ها؟ Salat jenazah. Menahi ya itu salat jenazah khilaf ya. ya. Mayitnya itu ya. Iya. Yang itu ada khilaf. Kita yang ya benar. Iya benar. Ah, ada yang lain. Oh. Itu kok jembret itu suaranya di mic itu. Ya? Ada perlu dibahas yang lain? Okeras. Bahasa Indonesia biar didengarkan semuanya ini. Ala tempelan bangkainya hayawan kecil yang tidak ada darahnya kadang-kadang banyak ah. di musola itu. Ah. Itu ada pembahasan enggak takut Ada pembahasan seandainya ada dia ada apa kulit daripada apa baut ya baut atau laron atau apa di dalam imamahnya orang yang sholat atau di bajunya orang sholat tengah-tengah dia sholat dianggap tidak membatalkan sah sholatnya dianggap sah sholatnya walaupun tidak umumul balwa kalau masalah itu cuman kalau umumul balwa ini Mungkin masuk itu tadi dari kutuyur itu ya. Apa itu? Bangke najis, bangke najis. Ya. Ma'fufil ma'. Fisab. Mm Baju. Mm -mm. Syukur ikhtiras anhu. Apakah yugas dengan dergutair tadi itu? Ya, syukur syukul ihtiras anhu. Memang kan ya dulu bi apa ha, haulal illah kan. Ya sekarang derguter ya najis sesungguhnya. Tapi karena sulit untuk dihindari ya syukur ikhtiras anhu dimaafu. Nah, sekarang mau menghindari bangkainya semut gimana ini? Atau bangkainya laron gimana nih? Hatta eh, apa namanya sayapnya laron kan sulit itu. Nah, kalau sudah sulit itu dihindari mau diapakan? Al-ma'sur Yajidibul maisur. Ada yang lain? Ini? Itu, itu, itu. Eh. Kalau di tengah-tengah sholat merasa giginya berdarah businya, tapi dia ragu-ragu apakah ini keluar apa tidak, apakah itu sholatnya batal lagi? Belum Mas. Ya. Nanti tengah-tengah soal uh, apa? Pembahasan masalah apa? Ada pembahasan masalah apa ketika sholat keluar darah, hukumnya ya apa? Tengah-tengah sholat keluar darah itu minal ma'fuat. Termasuk dimaafkan. Keluar darah, sih penting tidak dilek. Itu keluar darah, apalagi ragu keluar darah apa enggak gitu loh. Hmm? Kalau mulut beda, dia kan kalau Naam makfu tapi bisyarat layak tarit bi ghairi. Kalau mulut kan tarit bil husok. Campur dengan ludah itu berarti kan makfunya hilang. Memutar kan seperti keringat ketika badan kita keluar darah ada iya, kalau nggak campur dengan ludah makfu Tapi kalau campur dengan ludah kan nggak makfu sudah. Sudah menyebar. Enggak, kalau seandainya memang seperti itu, Pak. Seperti darah, darah keluar dari tangan. Kemudian keringat, keringatnya menyambung dengan itu darah. Dimaafkan tetap, walaupun keringat itu nabi. Tetap dimaafkan, kan ludah mau di mana? Keluarnya memang di situ kok. Mahalus tigrorihi tetap kan. Nanti itu ada pembahasannya sendiri itu. Ada pembahasannya sendiri nanti. Masalah keluar darah ketika salat. Ya, pokok tidak ditelan. Kalau ditelan ya batal. Hatta salat. atas salat. Ludah lujahnya tidak ditelan gitu. Hah? ada nanti ya. Iya kalau puasa jelas tidak ada masalah salat kan. kalau misalkan salatnya di masjid kan berarti harus meludah kalau itu. tidak usah diludah. Kalau Dimaafkan nanti ada pembahasan laudamiyat lisatuhu, ada nanti. Tidak harus diludahkan, Tidak hmm, tapi jangan ditelan. Haram diludahkan malah ke masjid. Di yeah. baju malah tidak mafung kok. tambah najis kan. Sebab apa? Nah kalau tidak mampu. Di rokaat awal sampai akhir kan lama. Gak mungkin gak ketelan. <laughs> ya kalah batalkan selesai. poso, poso. Ah, kelas. Ya. Udah nggak ada? Itu, iya, itu. Iya, iya. Ada. Ayah ya, satu kali. Sholat di bawah atap yang najis itu kalau dekat itu menurut huruf makruh. Kalau diukur kira-kira berapa senti? Orfia itu tadi itu. Orfia kan? yang dianggap sejajar. Kalau ini kan terlalu tinggi bukan sejajar. Ya. Kalau misalnya ada tendo dekat gitu, tenda dekat, ini sejajar dengan tenda nah, itu. Jadi sekiranya ukuran itu sudah dianggap sejajar gitu. Jadi jangan ya ya, ya, ya. menurut orang-orang gimana? Gitu. Umumnya gimana kalau bahasa sekarang? Sholat di atas di, bawah, di dalam mobil misalnya. Hmm. Sholat sambil duduk. Atasnya tarajis. Ya, sejajar. Lama di, diukur tidak gitu? ada. tidak hmm. pernah <laughs> saya tahu. Ya, bukan urfiyah itu namanya. Bukan urfan kalau dia ada ukurannya. Oh ya. Hmm. Gitu. Ya, untuk sholat di atas kuburan. Sholat di dalam kuburan. Ya, ya di atasnya maksudnya. <laughs> Ketika sholat di kuburan, apakah sandalnya wajib dilepas? Apakah sandalnya wajib dilepas? Kalau itu kuburan mambus, kalau itu kuburan mambus, oh enggak, Hmm. Ya kalau kuburan mambus, kalau itu kuburan yang sudah pernah digali, diam, dikeluarkan itu mayit, kemudian dimasukkan yang lain, dikeluarkan, dimasukkan yang lain. Seperti kalau digading itu, itu mambus namanya. <laughs> sudah berkali-kali di di apa? dikeluarkan dan dimasukkan, sudah tum, ditumpuk istilahnya. Itu kalau mambus berarti tanahnya itu najis. Dan ya an Eh, tadhirihi, tidak bisa disucikan. Walaupun dibasuh dengan air dua kula kalau perlu, banjir tidak akan jadi suci itu, tetap najis. Nah, ketika orang sholat, ketika orang sholat kalau seandainya pakai sandal tidak dikeluarkan, tidak dilepas itu sandalnya, berarti dia membawa najis. Kan di bawahnya itu kan ada najisnya. Berarti kan dia membawa kan. Karena itu ketika sholat di atas kuburan yang mampus dilepas sandalnya kemudian diinjak. Bukan mahmul sekarang dia. Najisnya bukan bukan mahmul, tidak dibawa. Itu kalau mambus. Kalau tidak mambus, tidak apa-apa. Kuburan baru seperti di keraton seandainya. <laughs> Dia sholat di atasnya. Itu tidak dibawa, tidak dilepas, tidak apa-apa. Karena tidak ada, masih sedikit dan tidak bukan berkali-kali digali terus dimasukkan orang lain gitu. Itu bahasanya. Kelas ya. E, tadi pembahasan tentang membersihkan najis dalam madhab dalam apa pendapat jumhur itu tidak bisa disucikan kecuali dengan mak, Hah? kecuali dengan mak dengan air, Hah? bianwaih dengan macam-macamnya air. Yang penting air yang mutlak tapi menurut Imam Abu Hanifah ada tafsir di situ. Jadi pertama ada menyatakan dengan muzil eh, dengan segala yang menghilangkan nah, najis. Dan harus dengan air walaupun dengan bensin. Faghsili an kidam bukan dengan mak kan. Walaupun dengan bensin, walaupun dengan itu. kalau indah jumhur menyatakan tidak boleh najis yang ada di bumi menurut Imam Abu Hanifah huh, suci dengan kering. Yang penting kering, hilang ainun najasanya, warna, huh, kemudian lon dan toamnya tadi itu hilang, suci dengan sendirinya. Hmm. Bahkan untuk jildul maitah cukup dengan syamas. Hah? Jildul maitah tadi itu cukup dengan syamas. Yang penting ainun najasanya hilang. Ini indal Imam Abi Hanifah. Jadi tidak disyaratkan dengan mak dan Hanifah. Tapi jumhur menyatakan tetap dengan mak. karena ketika Arabi kencing ada di masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan sahabat fa'amara bidanubin mimma fasabba alaih mimma dan tidak pernah ada riwayat bahwa nabi atau sahabat mensucikan najis dengan selain ma ini eh, menurut jumhur tapi Imam Abu Hanifah situ ada tafsir dari situ nah, jadi eh, secara umum secara umum eh, sudah banyak yang suci yang di apa di di semuanya ini secara umum sudah banyak yang suci. Kenapa? Karena menurut Abu Hanifah dengan izalah tadi itu. Eh, dengan izalah tadi itu. Najis yang ada di jalan-jalan dengan hujan suci. Hah? Dengan hujan suci kalau menurut jumhur. Dengan Abu Hanifah dengan mak dengan syamas suci dengan siapa mas? Suci. Jadi nggak perlu terlalu eh, khawatir dalam hal ini.